بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوان الكرام rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah Pembahasan kitab Siyam Kita masuk pada bab yang terakhir dari kitab Siyam yaitu bab tentang al-i'tikaf. Telah berlalu penjelasan definisi atau makna i'tikaf baik secara bahasa atau secara syariat. Demikian pula telah berlalu penjelasan hukumnya bahwasannya hukumnya adalah sunnah kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri seperti misalkan seorang bernazar untuk beriktikaf, maka yang tadinya sunnah menjadi wajib. Juga telah kita sebutkan beberapa syarat sahnya iktikaf. Syarat yang pertama adalah hendaknya eh, seorang yang beretikaf tersebut adalah seorang yang muslim yang telah mumayyiz dan berakal musliman mumayizan wa akilan sehingga tidak sah itikaf dari seorang yang kafir atau seorang yang gila majnun atau seorang anak kecil yang belum memayiz. syarat yang kedua adalah niat harus disertai dengan niat niat beretikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Syarat yang ketiga, hendaknya etikaf dilakukan di masjid. Jika dilakukan di luar masjid atau di tempat yang lain bukan di masjid, fala yasih maka tidak sah etikafnya. Kemudian Arabi yang keempat <clears throat> an yakuna al-masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Hendaknya masjid yang dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan salat berjamaah. Hendaknya masjid yang <coughs> dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang di dalamnya ditegakkan solat berjamaah lima waktu. Wadhalika idza kanat muddatul i'tikaf tatakhallalahu atau tatakhallalahu tatakhallalaha salatu mafruḍah. Dan syarat harus ditegakkan di masjid tersebut Sholat berjamaah ini jika jika waktu etikaf yang dia inginkan atau lamanya etikaf yang dia inginkan itu melewati sholat wajib. Misalkan dia berniat etikaf dari pagi sampai malam, misalkan. Berarti waktu ini ada padanya sholat wajib maka <clears throat> etikaf yang padanya terdapat sholat wajib maka wajib beretikaf di masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah dan nanti pada masalah yang ketiga dibahas eh, Naam tentang berapa lama etikaf eh, atau minimalnya berapa lama eh, atau maksimalnya berapa lama eh, akan dibahas pada masalah yang ketiga sekarang kita masih pembahasan syarat-syarat sahnya etikaf hendaknya etikaf dilakukan di masjid yang padanya ditegakkan sholat berjamaah wa kana al-mu'takif mimman alaihi al-jamaah dan Orang yang beretikaf tersebut adalah orang yang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah Maka jika dia adalah seorang laki-laki Yang dia itu adalah wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah lima waktu Maka ketika dia mau beretikaf Hendaknya di masjid yang padanya terdapat sholat berjamaah Li'anna itikafa fi masjid la tuqamu fihi salatul jamaah yaqtadi tarkal jamaah wa hiya wajibatun alaih. Kenapa harus ditegakkan atau di Naam lakukan i'tikaf di masjid yang padanya ada sholat berjamaah. Karena i'tikaf di masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah ini mengharuskan dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah adalah wajib baginya. Bagi seorang lelaki. khurujal mu'takif kulla Dan <clears throat> mengharuskan dia untuk berulang kali keluar keluar masjid menuju masjid yang didirikan sholat berjamaah kula waktin setiap waktunya misalkan dia etikaf di masjid yang tidak ada sholat jamaah maka duhur dia keluar ke masjid yang ada sholat jamaahnya asar dia keluar lagi maghrib dia keluar lagi isya dia keluar lagi subuh dia keluar lagi terus menerusnya keluar dari masjid seperti ini untuk melaksanakan sholat berjamaah ya, maka wahada yunafil maksud minal etikaf ini menafikan tujuan etikaf yang mana makna etikaf sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal sehingga <clears throat> di syaratkan bagi orang yang mau iktikaf hendaknya beriktikaf di masjid yang padanya didirikan solat berjamaah. <clears throat> Amal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat al jama'ah am la. Adapun wanita maka etikafnya sah di semua masjid. Sama saja masjid tersebut ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak. kalau wanita lain lagi hukumnya. Kalau laki-laki jika dia mau etikaf maka harus di masjid yang padanya ada sholat berjamaah lima waktu. Jika perempuan maka tidak disyaratkan. Boleh etikaf di masjid mana saja walaupun di dalamnya tidak ditegakkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Karena wanita tidak wajib sholat berjamaah, sehingga boleh beretikaf di masjid walaupun masjid tersebut tidak ditegakkan sholat berjamaah. Hadza idza lam yatarattab ala tikafiha fitnah. Itikafnya wanita di masjid ini jika tidak menimbulkan fitnah dengan etikafnya dia. Jika tidak menimbulkan fitnah, boleh wanita etikaf di masjid. Fa in tarattaba ala dzalika fitnah muni'at. Dan jika ternyata menimbulkan fitnah mengakibatkan fitnah ya wanita keluar dari rumahnya kemudian etikaf di masjid ya ini menimbulkan fitnah ya. muniat maka dilarang misalkan dia keluar dengan wewangian ya, keluar dandan ya nah mukanya tebal dengan apa dandanan ya. sehingga akan terlihat oleh para lelaki ya. dan para lelaki akan terfitnah ya. maka yang seperti ini jika kondisi wanita yang keluar rumah menuju masjid kondisinya seperti ini ya, walaupun dia niat iktikaf maka jika iktikafnya dia di masjid menimbulkan fitnah maka muniat dilarang. Tidak boleh beriktikaf. <clears throat> Wal afdal an yakuna al masjidu alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'ah. Dan yang lebih utama yang lebih bagus, yang lebih utama hendaknya masjid yang dipakai untuk iktikaf adalah masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Namun bukan syarat, ya. bukan bukan syarat. Lakin dalika laisa syartan lil i'tikaf. Akan tetapi itu bukan syarat sahnya i'tikaf. Hanya saja lebih utama lebih bagus jika masjid yang dipakai untuk etikaf adalah juga masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Sehingga ketika waktu sholat Jumat dia tidak keluar dari masjid tempat etikafnya. Terus bagaimana jika etikafnya hanya di masjid yang didirikan sholat jamaah tetapi tidak didirikan sholat Jumat? Boleh dan sah etikafnya Terus bagaimana jika telah datang Jumat? Maka dia keluar dari masjid tersebut, dari tempat dia itikaf menuju masjid yang didirikan sholat Jumat padanya. Karena wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Ya, dia menuju ke masjid yang padanya didirikan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, ya, langsung pulang menuju masjid tempat dia etikaf. Jadi berangkatnya langsung ke masjid, pulangnya langsung juga ke masjid tempat dia i'tikaf. Ya, tidak mampir-mampir dulu. Ya. Karena kondisinya dia sedang i'tikaf. Ya. Kemudian al-khamis yang kelima <clears throat> dari syarat sahnya i'tikaf, at-taharatu minal hadatsil akbar. Hendaknya orang yang beretikaf dia suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Fala yasihu itikaful junub, maka tidak sah itikafnya orang yang junub. Walal haid demikian pula wanita yang haid. Walan nufasa demikian pula wanita yang nifas. Li'adami jawazi mukfi haula'i fil masjid karena mereka itu tidak boleh berdiam diri di di masjid. Baik. <coughs> <coughs> Hadza ala qaul. Ini menurut satu pendapat. Karena hukum Naam berdiam di masjid Atau hukum masuk masjid bagi orang yang junub ya, Atau yang tadi haid atau nifas ya, Terdapat perselisihan di antara para ulama alaihim rahmatullah ya, sebagian mengatakan <clears throat> tidak boleh dan tidak sah itikafnya ya. dan sebagian yang lain mengatakan boleh dan sah itikafnya nah, jika dia junub ya, tetap sah itikafnya nah, hanya saja hendaknya dia untuk bergegas melaksanakan mandi wajib. Misalkan dia sedang itikaf. Nah, itikaf otomatis dia tidurnya di masjid. Mimpi indah. Ya, junub. Nah, maka apakah itikafnya batal? Ya, tidak. Ya, itikafnya tidak tidak batal. Nah, namun dia wajib untuk segera mandi wajib dan kemudian setelah mandi wajib dia melanjutkan itikafnya. Nah. <clears throat> Taib. Demikian juga sebagian para ulama membolehkan wanita yang haid atau nifas masuk ke dalam masjid dengan syarat. Ya, dengan syarat dia tidak mengotori masjid dengan najis darah haid atau darah nifas. Artinya kalau zaman sekarang mungkin pakai soft stack ya, atau yang semisalnya. Nah, wajib untuk menjaga dan tidak mengotori masjid dengan najis. Taib. <clears throat> Dan berapa banyak pada zaman Rasulullah SAW para sahabat yang tinggalnya di masjid seperti ashabu suffah. Ashabu suffah mereka yang nggak punya rumah, nggak punya sanak saudara, ya tinggalnya di mana? Di masjid. Nah, dan namanya orang normal, ya lelaki normal. Nah, tinggalnya di masjid terus maka dia akan mengalami seperti eh, laki-laki normal yang lainnya. Nah, bisa jadi dia mengalami ihtilam, mengalami mimpi indah, ya, keluar mani dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW tidak memperingatkan kepada para sahabat untuk keluar masjid jika terjadi yang seperti ini. Jadi beliau tidak memperingatkan mereka. Tidak ada riwayat yang menunjukkan adanya peringatan Rasulullah SAW agar orang yang junub agar keluar. Ya. <coughs> <coughs> sehingga <clears throat> sah mereka yang naam beretikaf di masjid ya kemudian mengalami ihtilam mengalami mimpi indah sampai keluar mani etikafnya sah namun dia hendaknya bergegas untuk mandi wajib kemudian melanjutkan etikafnya Ini diantara syarat-syarat sahnya i'tikaf. Dan syarat yang kelima tadi fi khilaf ada perselisihan diantara para ulama alaihim rahmatullah. Amma siam <clears throat> adapun puasa fala falaisa bisyartin fil i'tikaf, maka bukan syarat sahnya i'tikaf. Apakah jika etikaf harus berpuasa ya. nah, kemudian kalau nggak puasa maka etikafnya tidak sah ya. tidak Asyam puasa bukan syarat sahnya etikaf sehingga boleh berpuasa eh beretikaf ya. boleh beretikaf walaupun tidak berpuasa misalkan e, etikafnya di luar Ramadan kalau di bulan Ramadan ya jelas wajib puasa. Misalkan dia etikaf di luar Ramadan, di bulan Syawal atau di bulan yang lain. Nah, maka tidak harus disertai dengan puasa. Tidak harus disertai dengan puasa. <clears throat> Kecuali jika etikafnya ini adalah etikaf nazar. Yang ketika dia bernazar etikaf dia mewajibkan untuk berpuasa. Misalkan dia bernazar jika saya dapat rezeki misalkan atau jika sakit saya sembuh ya, maka saya etikaf di masjid tujuh hari dibarengi dengan puasa maka apa jika dia bernazar seperti ini ya, maka dia wajib untuk beretikaf selama tujuh hari dan juga dibarengi dengan puasa karena telah dilafatkan dalam nazarnya. Adapun jika tidak dilafatkan dengan nazarnya, saya ber, e, apa, bernazar etikaf tujuh hari, titik. Maka apa? Tidak wajib disertai dengan puasa. Namun jika dia lafatkan juga puasa, maka menjadi wajib. Maka pada asalnya puasa bukan syarat sahnya iktikaf. Ya, boleh beriktikaf tanpa disertai dengan puasa. Lima ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma <clears throat> dalilnya adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar. Ana Umar qala ya Rasulullah bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu berkata wahai Rasulullah inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Wahai Rasulullah sesungguhnya aku bernazar pada zaman jahiliyah dulu aku bernazar untuk beretikaf di mas, eh, semalam selama semalam di Masjidil Haram. Jadi Umar radhiyallahu taala pernah bernazar ketika jahiliyah ketika belum masuk Islam beliau pernah bernazar untuk beretikaf di Masjidil Haram selama semalam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binazrik," tunaikan nazarmu itu bernazar Iktikaf semalam di Masjidil Haram Kata Rasulullah SAW tunaikan nazarmu nah, Itu adalah nazar dan hukum menunaikan nazar adalah wajib <coughs> Jika nazarnya adalah nazar ketaatan nah. Namun jika nazarnya adalah nazar kemaksiatan Maka tidak boleh menunaikan nazarnya bernazar untuk membunuh orang misalkan maka apa tidak boleh menunaikan nazarnya karena ini nazar kemaksiatan <clears throat> Umar radhiyallahu taala anhu bernazar ketika jahiliyah ketika belum masuk Islam bernazar untuk beretikaf semalam di Masjidil Haram maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunaikan nazarmu ini dalilnya. Dari mana sisi pendalilannya? Perhatikan. Falau kana shaumu syartan sah i'tikafu bil Jika seandainya puasa itu syarat sahnya i'tikaf, maka tidak sah i'tikafnya Umar di malam hari. Tidak sah i'tikaf di di malam hari. Li'annahu la karena malam hari itu bukan waktunya pua, puasa. Wali'annahuma imun munfasilatan dan juga karena keduanya itikaf dan puasa ini ibadah yang terpisah bukan ibadah yang bersatu tetapi terpisah. Itikaf sendiri, puasa juga ibadah tersendiri. Fala yushtaratu li'ihdahuma wujudul ukhra. Maka tidak disyaratkan adanya salah satunya, tidak disyaratkan harus ada yang yang lainnya. <coughs> Baik. Pembahasan yang terakhir tadi menunjukkan bahwasannya puasa bukan syarat sahnya etikaf. Boleh beretikaf tanpa disertai dengan puasa. Dalilnya riwayat Umar tadi. Baik. Namun ini tentunya etikaf jika etikafnya adalah di luar Ramadan. Nah, jika etikafnya di bulan Ramadan, maka tentunya wajib puasa di bulan Ramadan. Kapan bolehnya etikaf? Ya. Etikaf boleh dilakukan kapan saja. Nah, baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Nah. dan waktu yang paling utama, ya, yang paling baik untuk beretikaf ya, adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, waktu yang paling afdol, yang paling utama untuk beriktikaf adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau na'am selalu melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. <clears throat> Dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful al awakhir min Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana كان يعتكف العشر الأواخر awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan karena itu adalah hari yang uh, apa? Hari dan malam yang paling utama untuk beriktikaf. Dan padanya ada satu malam yang sangat dicari. Ya. Itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Lebih baik daripada 80 tahun lebih. <coughs> nah, yaitu Lailatul Qadar. <coughs> Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang etikaf Kata beliau ajaban lil muslimin. Tarakul i'tikaf wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhala al-Madinah hatta qabadahu Allah. Kata Imam Zuhri rahimahullahu taala ajaban lil muslimin. Mengherankan kondisi kaum muslimin. Sangat mengherankan kondisi kaum muslimin kata beliau. Tarakul i'tikaf, mereka meninggalkan i'tikaf, meninggalkan amalan i'tikaf. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhum mundu Madinah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah meninggalkan i'tikaf sejak beliau masuk ke dalam Madinah. Sejak beliau masuk ke negeri Madinah beliau selalu beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadan hatta qabadahu Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Nah. Jadi dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Nah. Jika kondisi seperti ini yang disebutkan oleh Imam Zuhri rahimahullahu taala terjadi pada zaman beliau dulu, ya, Nah, sekian eh, seribu tahun yang lalu, ya, <clears throat> dikatakan oleh beliau, maka bagaimana kondisi pada zaman sekarang? Ya. Nah, taib yang beretikaf bisa dihitung jari. Ya. Nah, sedikit kaum muslimin yang beretikaf. Nah. <clears throat> Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya, yang telah dijamin masuk surga. Ya. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun beliau masih semangat, masih bersungguh-sungguh ya, untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Nah, <clears throat> maka tentunya kita yang tidak ada jaminan masuk surga ya. kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa ya, maka semestinya kita yang lebih semangat lebih bersungguh-sungguh ya untuk naam memperbanyak amal soleh ya. termasuk ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk beretikaf Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Selesai dari pembahasan Syurut al-i'tikaf Syarat-syarat sahnya i'tikaf nah. Tinggal Ada dua masalah lagi ya. Masalah yang ketiga dan masalah yang keempat Masalah yang ketiga tentang Zamanul i'tikaf Wa mustahabbatuhu Wa ma yubahu lil mu'takif Lamanya i'tikaf kemudian sunnah-sunnah etikaf dan perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang etikaf. Kemudian pembahasan masalah yang keempat yang terakhir mubtilatul etikaf, pembatal-pembatal etikaf. Insyaallah masalah-masalah tersebut kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta Wa astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin